Kemarin sudah disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah faedah di dalam berteman. Hendaklah seseorang itu jangan terlalu apa? banyak meminta bantuan teman. Karena orang itu kalau terlalu banyak dimintai akan apa? akan bosan dan jengkel. Ya. Beliau memberi umpama seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Kalau dia terus menyusu gak berhenti berhenti, ada saatnya apa? Sang ibu itu Bosan dan jengkel akhirnya dilepas dan dibiarkan anak itu nangis. Padahal itu ibu kepada anaknya yang memiliki rasa apa? sayang yang tinggi ada kalanya tega untuk apa? Ditaruh anaknya nangis. Karena apa? Saking lamanya menyusu. Nah, menghentikan dia dari kegiatan yang lain. Apalagi ini apa? Sekedar teman. Kalau terus terus dimintai, dimintai, dimintai, ada saja dia apa? Jengkel, jenuh. Hmm. Maka tidak boleh seperti itu kepada temannya. Kalau kamu bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Kemudian beliau berkata, ah, nah, ini sudah juga ya. Yang sudah disampaikan juga, kalau kita punya sesuatu yang dibutuhkan oleh teman, maka adalah kita punya kesadaran untuk bisa memberikan yang pada teman tadi walaupun teman tadi tidak meminta. Kalau memang kita memilikinya ya ini sesuatu yang lebih. Nah, yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kemudian dia mengatakan wal atil la yu'akhi la iman Dan orang yang berakal itu tidaklah akan berteman dengan orang yang tercela. Daim. Kalau bicara, bicaranya kotor. Tidak bagus. Perbuatannya juga tidak beradab. Ini orang tercela. Maka orang yang berakal tidak akan menjadikan orang seperti itu sebagai teman. Jadi, ya. Ada yang suka bicara kotor, tindakannya tidak menunjukkan adab, tidak sopan, maka jangan ditemani. Ya, kalau kamu merasa orang berakal, kan itu apa? Nulari diajak merokok. Teman baik atau itu? Jelek. Hmm. Maka jangan ditemani. Ya, disuruh beli rokok. Jangan dituluti Jangan ditemani. Itu teman jelek. Orang yang berakal tidak akan berteman dengan orang yang lain. Li'anna lain kal hayyatus somma. Karena orang yang lain yang tercela itu umpamanya kata beliau seperti ular yang somma. Ular budak. ini. Iya. Tahu budak? Gak bisa dengar. Ular itu kan ada pawangnya. Biasanya pawang itu punya cara bagaimana ular ini biar apa? Biar dia bisa jinak. Ini dia. Dikasih suara-suara begitu. Biar dia itu jinak. Tapi kalau ular itu soma, ular gudeg, tidak bisa, ya kan? Ah, begitu pula orang yang lain. Kamu nasihati baik-baik. Kamu beri arahan baik-baik. Itu kayak nggak denger. Ya nggak? Nah, nggak bisa jinak. Buas. La yujadu indaha illa ladhu wassub. Maka ular yang budek itu tidak akan dijumpai padanya kecuali hanya menyengat dan beracun. Bahaya. Makanya pawang ular itu kalau dia menghadapi ular dikasih suara-suara yang khas kok nggak bisa jina nggak berani dia ini ular nggak bisa dijinakkan. Nah, begitu pula orang yang lain. Kau oh, udah dinasihati nggak bisa, diarahkan nggak bisa, diperingatkan nggak bisa. Wah bahaya ini. Buas. Hmm. Wala yasilul la'in. Dan orang yang tercela itu tidaklah bisa menyambung hubungan yang baik wala illa an rahba dan tidak akan dia berteman pada orang kecuali ada maunya Raubah itu ada keinginan yang dia inginkan dari orang tadi atau bah ada kekhawatiran yang dia ingin tutupi jangan sampai terlihat artinya apa orang yang lain yang tercela itu kalau berteman itu licik Mesti ada sesuatu yang dia inginkan di sini. Nah, kalau di, di hadapan temannya kayaknya bagus sekali anaknya. Hmm. udah dibalik itu kelihatan aslinya. Ini bahaya. Wal karim Sementara orang yang mulia itu yawaddul karim ala laqiyatin wahidah akan mencintai orang yang mulia juga walaupun sekali saja bertemu. Kalau orang itu betul-betul orang yang baik, orang yang beradab, itu ngangeni gitu. Walaupun jumpanya cuma apa? Cuma sekali aja. Nah, Walau lam yaltatiya ba'daha abadan. Walaupun setelah itu tidak pernah jumpa lagi. Itu ngangen. Gak bisa dilupakan. Ya. Karena keindahan dalam adat itu apa? Sangat mengesankan. Maka berusaha kita apa? Menjadi yang kedua ini. Orang yang kering. Jangan menjadi orang yang lain. ولقد أخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا إسماعيل ابن محمود عن ابن المبارك عن سفيان عن يونس ابن أبي Dibawakan oleh beliau rahimahullah dengan sanadnya ucapan Yunus bin Ubaid. Annahu usiba bi musibah. Bahwasanya Yunus bin Ubaid ini pernah ditimpa musibah. Faqila lahu Ibnu Auf lam ya'ti. Maka ada yang bertanya kepadanya, Ibnu Auf sahabatmu tidak menjumpaimu, enggak jenguk. Bukankah kamu sedang kena musibah? Apa jawab Yunus bin Ubaid? Faqala dia berkata, "Inna idza wathiqna bi akhina lam yadurruhu ain alla ya'tina." Kami bila sudah merasa tenang, merasa percaya dengan kecintaan saudara kami tidak membahayakan bila dia tidak mendatangi kami. Kalau apa? Betul-betul sudah merasa percaya dengan sahabat tadi sebagai seorang yang mulia. Walaupun ketika dia sakit tidak dijenguk, hmm, itu tidak mengurangi apa? Kecintaannya tidak merusak persahabatannya. Karena diketahui dia itu orang yang baik. Nah, jadikan ini apa? Tambahan pelajaran. Kalau kita merasa orang yang berakal, maka jangan berteman dengan orang yang lain yang tercela.